Di dalam bab ini, Al-Muallif, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, ingin mempertegas bab-bab yang terdahulu. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersikap keras terhadap orang-orang yang beribadah dengan tujuan ibadah kepada Allah akan tetapi di sisi kuburan seorang laki-laki yang saleh kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum Yahudi dan Nasara disebabkan karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka mereka jadikan sebagai masjid tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan akan menjerumuskan hal tersebut pada penyembahan pada mereka. Penyembahan pada kubur, ta'zimul kubur, ta'zimul salihin. Dan ini merupakan salah satu sebab terbesar kebinasaan dan kesesatan umat dan terjerumusnya mereka ke dalam asyirku billahi azza wa jal. Telah kita sebutkan dahulu penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra bahwa mereka adalah kelima nama dari orang-orang yang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam dengan sebab sikap ekstrim mereka mereka membuat patungnya. Mereka menggambar-gambar. Lalu mereka etikaf di kuburannya. Dan mereka merasa kehilangan lama-kelamaan. Maka para syaitan pun menghiaskan pada diri mereka bagusnya amalan mereka. Sehingga lama-kelamaan mereka sampai kepada tingkat beribadah kepada orang-orang yang mereka anggap soleh tersebut. Maka di dalam bab ini Kembali beliau tegaskan tentang diharamkannya sikap gulu. Berlebih-lebihan, melampaui batas dalam menyikapi kuburannya orang-orang yang saleh. Sebab ini akan menjadikan kuburan orang-orang yang soleh tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sekedar menjadikan kuburan itu sebagai tempat mereka meminta, tempat mereka berdoa, tempat mereka beribadah, maka kuburan itu sudah menjadi wadan. Telah dikatakan berhala yang disembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Rawa Malikun fil Muwatta. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Allahumma ya Allah beliau berdoa la taj'al qabri wathanan yu'badu janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala Kapan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dianggap berhala? Apabila yu'badu. Apabila disembah. Apabila seseorang berdoa kepadanya. Meminta kepada kuburan tersebut. Ishtadda ghadabullah. Sangat keras kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jal ala qaumin terhadap satu kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala disebutkan oleh pencara kitab Tauhid Fathul Majid bahwa hadis ini diriwayatkan Imam Malik secara mursal dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan seterusnya. Dalam artian Atha bin Yasar tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis mursal namun kata beliau bahwa hadis ini diriwayatkan dari jalan yang lain. Yaitu di dalam kitabul musannaf yang dikarang oleh Abu Bakar Ibn Abi Syaibah meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ajlan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar Afwan dari Zaid bin Aslam dengan riwayat tersebut walam yadhkur apa dan tidak disebutkan apa bin Yasar. Ya, berarti modal Lebih banyak lagi terputusnya. Warawahul Bazzar dan juga diriwayatkan oleh Al Bazzar an Zaid an apa dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar an Abi Sa'idin Al Khudri. Nah, ini syaratnya bersambung dari Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping itu pula hadis ini memiliki penguat yang diruatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya Abu Saleh dari Abu Hurairah marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai berhala. Allah melaknat suatu kaum yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid, tempat-tempat beribadah. Walaupun tujuan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil bahwa riwayat Al-Imam Malik walaupun di dalam kitabnya Muwatta diriwayatkan secara mursal tapi hadis ini secara umum berdasarkan jalan-jalannya adalah hadis yang sahih telah disahihkan oleh al Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tahdhirus Sajid min ittikhadhi al-qubur masajid hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan permintaan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengkhawatirkan jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai berhala. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa ini? Di sini menunjukkan bahwa beliau masih mengkhawatirkan akan terjadinya kesyirikan-kesyirikan pada saat setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu kesyirikan masih terbuka di kalangan umat. Apakah dari jalan ta'zim al-kubur, mengagungkan kuburan, mengagungkan orang-orang yang soleh? Ya, lalu kemudian sampai kepada tingkatan menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membantah orang-orang yang membolehkan untuk membuat patung dan membolehkan gambar-gambar dengan alasan bahwa sekarang tidak ada lagi kekhawatiran sebagaimana kekhawatiran orang-orang terdahulu di mana mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kekhawatiran itu tetap ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat telah mengkhawatirkan adanya dan munculnya dari kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengikuti langkah-langkah orang-orang terdahulu. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Akan muncul satu kaum dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang akan selalu mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum mereka dari Yahud dan Nasara sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga walaupun mereka masuk ke dalam lubang biawak, mereka juga akan selalu berusaha untuk mengikutinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La taqumu sa'ah hatta ya'buda amun an ummatil authan." Tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul sebagian kelompok dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mereka yang kembali menyembah berhala, menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua ikhwan din, azakumullah menjelaskan pada kita bahwa kekhawatiran terjerumusnya umat ini ke dalam syirikan masih terbuka besar. Ya, yang mengharuskan bagi kita untuk tetap berhati-hati dan tetap mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk diantaranya adalah tidak melakukan penggambaran makhluk hidup, apakah yang memiliki abdil bayangan atau tidak, patung dan lain sebagainya yang menggambarkan sosok makhluk hidup. Nah, oleh karena itu datang laknat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis terhadap orang-orang yang mentaswir ya melakukan gambar-gambar tersebut dikhawatirkan karena yang demikian ini salah satu wasilah dzari'ah yang menuju kepada asyirk billah azza wajal. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar kemudian kuburannya tidak dijadikan sebagai tempat berhala yang disembah dan ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah aku demikian pula keturunanku daripada penyembahan terhadap berhala-berhala, patung-patung yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sampai sekarang ini alhamdulillah kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa terpelihara dan dijaga dari adanya orang-orang yang hendak menjadikannya sebagai berhala menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan di dalam nuniyahnya fa'ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathati jidrani. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdoa, ya Allah janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Maka kemudian kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut tetap ditutupi dengan tiga dinding yang menghalangi mereka untuk beribadah kepada selain Allah dan menjadikan kuburan Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat beliau meninggal? Disebabkan karena kekhawatiran jangan sampai dinampakkan kuburannya dan dikuburkan bersama kaum muslimin, maka e, tidak ada kemampuan bagi mereka untuk menghalangi orang-orang yang menjadikannya sebagai berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan pula tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau melaknat kaum Yahud dan Nasara disebabkan karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Telah kita jelaskan dahulu ada beberapa makna berkenaan tentang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Fadhal ya. Di antara maknanya Nah, apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Apa maksudnya? Membangun masjid di atasnya. Ini makna salah satu dari sekian makna. Nah, yang kedua, salat menghadap kuburan tersebut. Salat di atas kuburan. Nah, jadi ini tiga makna semuanya termasuk dalam uh, penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laknat terhadap orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apakah membangun bangunan di atasnya, membangun masjid di atas kuburan tersebut? Yang kedua, sholat di atas kuburan itu. Dan yang ketiga, sholat menghadap ke kuburan tersebut secara langsung. Ini semua adalah perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Walibni Jaririn bisa nadihi. Dan juga dalam riwayat Ibnu Jarir Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari beliau salah seorang alim pengarang kitab tafsir dan juga pengarang kitab tarikh dan juga pengarang kitab hadis beliau seorang muhaddis muarikh mufassir tafsir beliau dan kitab tarikh beliau adalah kitab yang masyhur Tarikh At-Tabari. Hanya saja ada peringatan bahwa di sana ada Tabari yang lain yang juga punya kitab tarikh tapi dia seorang Syi'i Rafidhi. Ya, yang telah merubah sekian banyak dari fakta-fakta sejarah, merubah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan penuh dengan celaan terhadap para sahabat di dalam kitab mereka. Juga dinamakan tarikh at-tabari. Sehingga bagi siapa yang membaca jangan sampai mereka salah faham ya, membaca satu kitab lalu melihat uh, pengambilan referensinya ternyata dari kitab tarikh at-tabari, mereka menyangka bahwa ini adalah kitab Ahlus Sunnah, padahal bukan. Itu dari kitab Syiah. Ya. Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala beliau berkata tentang Ibnu Jarir La a'lamu alal ardi a'lam min Muhammad ibn Jarir. Wa kana minal mujtahidin la, yuqalli, la yuqallidu ahadan. Saya tidak mengetahui. Di muka bumi ini ada orang yang lebih alim daripada Muhammad bin Jarir. Beliau salah seorang dari mujtahid. Dan beliau tidak bentaklid pada siapapun bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanatnya dari Sufyan bin Mansur an mujahidin dari mujahid nah sin dari Sufyan bin Mansur keliru ini akhwat yang benar an Sufyan an Mansur Hah? dari Sufyan dari Mansur an bukan bin ya nah Sufyan di sini adalah Sufyan ats Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Abu Abdullah Thawri, Mansur, Mansur ibn al-Mu'tamir. Ya. at taymi As-Sulami. Keduanya adalah perawi yang fiqah. Naam. An Mujahidin dari Mujahid. Yaitu Mujahid bin Jabr. al Hajjaj Al-Makhzumi. Fiqah, imam, dalam ilmu tafsir beliau mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala afara'aitumul latta wal uzza ya berdasarkan penafsiran Mujahid maka kita membaca allata dengan tasydid allata. Nah, karena di sini ada dua bacaan. Boleh kita membaca dengan tanpa tasydid. Afara'aitumul lata Kalau tanpa tasydid allata berarti berasal dari al-ilah. Al-uzza dari al-aziz sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu. Al-mana jadi berasal dari al-mannan. Mu'annasnya mereka jadikan mu'annas. Jadi mereka menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala unsa kewanitaan sementara mereka sendiri tidak senang dengan yang namanya kewanitaan. Nah, tapi mereka menisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla ta'ala Allahu amma yaftarun wa amma ya'fikun. Dalam kiroah yang lain, alata. Dengan ditasdid. Seperti yang akan ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabir. Rahimahullahu ta'ala. Qala kata beliau, kana yaluttu lahu Bahwa orang ini yang kemudian disembah oleh mereka diagungkan oleh mereka dan dijadikan sebagai berhala. Ya. Batu besar yang berwarna putih. Nah, yang ada di At-Taif. Karena yaluttu lahum as Orang ini atau kata Allah allata ini berasal dari seorang yang yaluttu lahum as Yang selalu membuatkan adonan untuk para jemaah haji. Ya, membantu mereka, melayani mereka. Ya. Kalau orang sekarang mengistilahkan khadimul haramain. Pelayannya al-haram. Makkah dan Madinah. Nah, orang ini senantiasa memberikan pelayanan kepada mereka yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dialah yang melayani mereka. Karena yaluddu lahum as-sawiq. As-sawiq yakni uh, eh, sesuatu yang telah dicampur dengan air, adonan gandum ya atau terigu yang telah dicampur dengan air atau yang semisalnya atau minyak samin yang diaduk jadilah adonan. Nah, yang jelas orang ini dikenal memiliki kebaikan yang banyak. Sehingga masyarakat menyenangi dia. Manusia menyukai dia. Karena kedermawanannya. Dan senantiasa memberikan bantuan kepada mereka. Famata maka tatkala dia mati. Fa'akafu ala qabrih. Maka mereka pun iktikaf di kuburannya. Jadi kebudayaan dan kebiasaan iktikaf di kuburan ternyata merupakan kebiasaan kaum jahiliyah dahulu. Ya, setiap ada orang soleh mereka iktikaf. Lama kelamaan mereka agungkan sampai kepada tingkatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepadanya, bertawasul kepadanya, beribadah dengan kepadanya. Naam. Yang merupakan sebab-sebab terjerumusnya mereka dalam syirk billah. Wakada qala Abu Jauza an Ibni Abbasin. Demikian pula yang dikatakan oleh Abu Jauza dari Ibnu Abbas. Kana yaluttu sawiqa lil haji. Bahwa orang ini senantiasa membuatkan adonan untuk jemaah haji. Nah, maka tatkala dia meninggal, orang-orang pun memujinya, dan mengagungkannya sehingga sampai pada tingkatan menyembahnya. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Dan dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zairatil kubur. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan wal muttakhidina 'alaiha dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan itu al masajida sebagai masjid-masjid wasuruj dan lentera-lentera lampu-lampu untuk menerangi kuburan tersebut rawahu ahlus sunnah Hadis ini diriwayatkan oleh Ahlus Sunnah. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini menjelaskan di dalamnya beberapa hukum. Namun sebelum itu dilihat dari sisi kekuatan hadis ini bahwa lafaz yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Dengan lafaz ini lafaz yang dilemahkan oleh para ulama. Ya. Lafaz yang dilemahkan oleh para ulama diantaranya Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Yang sahih, ya, yang ada, yang sahih dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis Hasan bin Thabit yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Wa'id Abdurrahman bin Hasan bin Thabit dari ayahnya beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kuburan. Terlalu sering yang banyak menziarahi kuburan. Hadis ini dengan lafaz ini yang sahih Ya, dan ini yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ada sebagian dari kalangan para ulama yang berpegang dengan hadis dengan lafaz la'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang menziarahi kuburan sehingga mereka berpendapat bahwa wanita diharamkan secara mutlak untuk menziarahi kuburan. Ya. Dan ini di antara yang berpendapat demikian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dan demikian pula uh, yang lainnya. Nah, Dalil mereka adalah hadis ini. Sementara sebagian dari kalangan para ulama seperti Al-Albani rahimahullah beliau tidak berpendapat bahwa wanita diharamkan secara mutlak. Disebabkan karena hadis yang mereka jadikan sebagai hujah dhaif. Ya, kalaulah riwayat tersebut dengan lafaz itu sahih, mungkin ya akan bisa menguatkan dan menggugurkan istidlal dari riwayat-riwayat yang lainnya. Tapi dengan lafaz tersebut dhaif. Yang sahih dengan lafaz zuwaratil kubur. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang sering menziarahi kuburan. Sehingga dari lafaz tersebut Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan bagi wanita untuk menziarahi kuburan secara mutlak, tapi yang dilarang kalau keseringan. Ya, dan membiasakan diri untuk menziarahi kuburan sebab berbeda antara hati laki-laki dan wanita. Wanita hati mereka terlalu e, lembut yang dikhawatirkan akan menjerumuskan pada meratapi mayit. Nah, adapun para lelaki maka mereka tidak ada larangan. Nah, hadis ini yang sahih yang disebutkan dengan lafaz zuwaratil kubur Rasulullah SAW melaknat wanita yang suka menziarah kuburan menjelaskan dan memberikan pemahaman pada kita bahwa yang terlarang adalah keseringan al-kathrah adapun sekali-kali fi ba'dil ahyan menunjukkan bolehnya dan hadis-hadis yang lain juga menjelaskan demikian di antara hadis yang dijadikan oleh beliau sebagai dalil bolehnya bagi seorang wanita menziarahi kuburan. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, hadis Anas bin Malik. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang menangis di mana? Di sisi kuburan. Ya kan? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini tidak mengetahui siapa yang menegur dia. Maka dia pun mengatakan, ilaika anni fa innaka lan tusab bimusibati. Ya. Hendaklah kamu menjauh dariku. Kamu tidak mendapatkan musibah seperti yang menimpaku. Setelah Nabi SAW pergi, ternyata dikabarkan padanya itu adalah Nabi saw Dia merasa bersalah. Dia pun mendatangi rumah Nabi saw ya, Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan inna masobro anda sodamatil ula. Walhasil dari hadis ini yang menjadi syahid bahwa wanita tersebut menziarahi kuburan anaknya. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari ziarah wanita tersebut ke kuburan anaknya. Yang diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ratapan dari wanita ini. Itaqillah wasbiri. Bertakwa kepada Allah dan bersabar Nah, dan Rasulullah SAW tidak mengingkari ziarahnya wanita tersebut ke makam anaknya. Ini merupakan salah satu dalil yang mereka jadikan sebagai hujah bahwa asal hukumnya wanita boleh menziarahi kuburan. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa suatu ketika pada malam giliran Aisyah radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bersama Aisyah. Ya. Setelah di malam hari, di pertengahan malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka Aisyah sudah tertidur pulas. Maka dengan diam-diam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Ya, ternyata Aisyah belum tidur pula. Maka dia pun curiga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jangan-jangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke tempat istri yang lain, iya kan? Timbul kesurgaan dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka berangkatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarlah Aisyah membuntuti, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari belakang. Ternyata yang didatangi oleh uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Baqi, pekuburan Baqi Lalu kemudian beliau memintakan ampun untuk mereka. Nah, dan diikuti oleh Aisyah. Karena khawatir jangan sampai beliau diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun pulang lebih dahulu. Ya, nah, khawatirkan jangan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahuinya. Lalu kemudian datanglah Nabi Alaihi Salatu Wasallam dan ternyata Rasulullah SAW mengetahui apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan Nabi SAW mengabarkan kenapa beliau keluar karena Jibril ya datang pada beliau dan uh, menganjurkan agar beliau keluar dan mengisti, apa, memintakan ampun kepada ahlu al-baqi' lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa saya tidak mengatakan pada mereka apa yang harus saya katakan pada mereka wahai Rasulullah. Aisyah mengatakan pada Rasulullah, apa yang harus saya katakan pada mereka wahai Rasulullah apabila aku mendatangi mereka? Maka jawab Nabi Shallallahu alaihi wasallam, katakanlah assalamualaikum ya ahla diyar. Ya, keselamatan atas kalian wahai ahlu diyar, penghuni kuburan minal mu'minina wal muslimin. Dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Maka hadis ini dijadikan hujah oleh mereka bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika dia mendatangi Al-Baqi. Kalaulah sekiranya yang demikian ini tidak boleh, tentunya diingkari oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, justru yang terbaik adalah adanya takrir persetujuan dari Nabi saw alaihi wasallam dan tidak ada pengingkaran dari beliau, bahkan beliau mengajarkan pada Aisyah radhiyallahu taala anha apa yang harus diucapkan ketika mendatangi pekuburan tersebut. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya. Hadis yang lain, hadis yang umum. Di saat Nabi SAW mengatakan, Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Dahulu aku cegah kalian, aku larang kalian untuk menziarahi kuburan. Adapun sekarang silahkan kalian menziarahinya. Ya, silahkan kalian men menziarahinya. Maka hadis ini secara umum perizinan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan. Demikian pula di dalam riwayat Al-Imamul Hakim dan Al-Baihaqi bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha menziarahi kuburan saudaranya. Suatu ketika beliau menziarahi kuburan saudaranya Lalu Abdullah bin Abi Mulaika, salah seorang tabi'i, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Alaisa qad nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur?" Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang untuk menziarahi kuburan? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Na'am." Tsumma amara biha. Iya, memang dahulu dilarang, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan, memerintahkan untuk menziarahi kuburan tersebut yang ini semuanya merupakan dalil-dalil yang hujah yang kuat bagi mereka yang berpendapat bahwa wanita tidak diharamkan secara mutlak untuk menziarahi kuburan. Yang dilarang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah melaknat wanita yang sering membiasakan diri untuk menziarahi kuburan. Naam, dan juga kandungan dari hadis tersebut di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid dan telah kita jelaskan maknanya dan juga menjadikan kuburan tersebut dengan dipasang di atas kuburan itu pelita-pelita. Nah, sebab yang demikian ini menyanyiakan harta, tabzir dalam menggunakan harta dan juga akan menjerumuskan seorang ke dalam pengagungan terhadap kuburan di mana mereka menyalakan eh, lentera-lentera uh, pada kuburan tersebut yang kemudian akan menimbulkan fitnah, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah uh, pengagungan terhadap kuburan yang dinyalakan padanya lentera. Walhasil bahwa semua jalan-jalan ya kawan yang dikhawatirkan akan menjerumuskan seseorang itu ke dalam fitnatul qabr, apakah itu membangun di atasnya dengan bangunan, menemboki kuburan tersebut Eh, demikian pula menyalakan lentera di atasnya dan membangun masjid di atasnya dan lain sebagainya semuanya dilaknat dan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena yang demikian ini merupakan wasilah dan dariah menuju kepada kesyirikan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Ila huna ya ikhwan. Sampai di sini insyaallah yang kita bacakan dari kitab At-Tauhid.